Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan la tu'addu wa la tuhsa yang tidak bisa dihitung, tidak bisa ditakar karena banyak nikmat tersebut. Di antaranya adalah nikmat majlis alim adanya daurah di masjid ini di ma'at ini ini adalah nikmat min Allah jalla wa ala untuk kita wal muslimin jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mengambil tema asbab al-khilaf tafarruq fil ummah sebab-sebab terjadi perbedaan dan perpecahan di tengah-tengah umat manusia. Kita awali bahwa agama Islam Al-Quran dan Sunnah mengharuskan untuk bersatu dan mencela segala bentuk perpecahan, perselisihan yang magmum yang memang itu dicela dalam agama kita. Adapun khilafah itu adalah bagian dari furu' maka adalah yang tersendiri. Hadirin kaum muslimin di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Berpegang teguhlah kalian semua di tali Allah, berpegang teguh dengan tali Allah. Jami'an semua kalian. Wala tafarraqu dan janganlah kalian bercerai-berai, berselisih. Bersatu di atas hablullah dan jangan bercerai-berai. Ayat ini sangat simpel sekali penyebutannya perintah untuk bersatu di atas hablullah dan dilarangnya kita untuk bercerai-berai. Sehingga adinuna agama kita mewajibkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk tafaruk berpecah belah. Tetapi bersatunya adalah bihablillah dengan tari Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kita umpamanya ada seratus orang atau seribu orang atau satu juta orang ketika kita berpegang teguh dengan hablullah Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salaf, para sahabat, maka akan terjalin yang namanya persatuan. Akidah kita akan satu. Ibadah kita satu. Adapun ikhtilaf dalam perkara fikih. Sesuatu yang tidaklah madmum. Ada pembahasannya tersendiri. Bersatu di atas akidah. Di atas manhaj. Bersatu di atas bimbingan Al-Quran wa sunnah. Tidak terjadi perpecahan. Tidak berwarna-warni tidak bermanahij, bermanhaj, manhaj, bermetode-metode. Karena rujukannya satu. Itulah yang menjadikan terjadinya uhuwah Islamiyah. Terjadinya persatuan. Tetapi ketika kita menyelisihi hablullah, menyelisihi syariat Allah, menyelisihi Al-Quran wa sunnah, maka di saat itu akan terjadi yang namanya perselisihan, terjadi yang namanya tafaruk perpecahan. Dan itu diperintahkan kita untuk menjauhinya wala Maka dari ayat yang pendek ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, diambil dua pelajaran penting. Yang pertama mari kita i'tisam bihablillah. Berpegang teguh dengan tali Allah secara ikhlas. Tujuannya betul-betul mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi yang lain, tidak ada kepentingan yang lain. Murni mengikuti Al-Qur'an wa sunnah dengan pemahaman sahabat tentunya. Maka akan terjadi yang namanya persatuan. Kalaulah ada perbedaan akan bisa diselesaikan dengan baik. Karena itulah Syarat utama untuk bisa tercapai yang namanya ukhuwah. Dan kalau pelajaran yang kedua adalah kalau kita menyelisih hablullah kita menyelisih akidah umpamanya. Kita menyelisih bab tentang manhaj, menyelisih bab tentang muamalah, menyelisih bab tentang adzunub wal ma'asi. Akan kami sampaikan nanti insyaallah. Itulah yang menyebabkan terjadinya tafarruq perpecahan. Itulah yang terjadinya perpecahan. Itu yang menyebabkan terjadinya hati-hati kita bercerai-berai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita jikalau ada perselisihan terjadi di antara kita, maka kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Itu caranya. Dengan ikhlas, apa yang di situ diikuti. Maka akan kembali bisa bersatu. Ketika terjadi yang namanya tenazu. Fintanazatum syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Fintanazatum fi syai'in Jikalau kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. War Rasul dan kembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup, kembalikan kepada Rasul. Akan mendapatkan bimbingan dan menyebabkan terjadinya persatuan. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Yumul akhir Zalika khairun, itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila dan akan baik pula di masa akan datang. Wa kata kaum muslimin, Islam membimbingnya. Perselisihan diselesaikan dengan Al-Quran was Sunnah. Pihak yang benar, Alhamdulillah, Allah berikan taufik padanya. Untuk bisa tetap di atas kebenaran. Pihak yang salah, mengakui salah. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Itu syaratnya adalah itu sebagai perwujudan kalau memang engkau beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Itu yang terbaik. Salah, minta maaf agar supaya tidak terus menerus di atas kesalahannya. La jalan batil. Tidak terus menerus di atas kesalahannya dan kesalahannya. Itu yang wajib kita lakukan dan itu cara untuk bisa kita bersatu. Bukan karena hududun nafs atau keinginan untuk mendapatkan ini dan mendapatkan itu, bukan. Tetapi dikembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah maka akan selesai permasalahan yang ada. Dan itu adalah perwujudan orang yang beriman kepada Allah dan yang akhir itu yang terbaik. Dan akan terbaik pula di masa akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Persatuan adalah sesuatu hal yang sangat mahal. Sangat mahal. Disebutkan dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-62 sampai 63 agar kita tahu betapa pentingnya persatuan itu. Dan jangan kita melakukan hal-hal yang bisa merusak persatuan itu. Karena mahalnya persatuan itu. Kita memiliki lingkungan antar kita salafiyin. Di pondok atau di kaplingan atau di tempat-tempat kita berkumpul. Majelis-majelis salim kita. Walhamdulillah. Bersatu hati-hati kita ala Kitab, wa sunnah ala fahmi sahabah jaga itu jangan ada di antara kita yang melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya gesekan apa saja itu kebencian Hah? itu salah satu di antara sebab yang nanti akan kita sebutkan hasad kemudian tajasus kemudian mengorek-orek aib untuk kemudian diribai dan dijatuhkan. Itu adalah model-model tahrish. Pemecah belah syaitan di antara kalian. Maka lihat betapa mahalnya persatuan itu. Jangan kita pecah persatuan di antara kita. Wahai ahli sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi. Wabil mu'minin. Dialah Allah yang menolongmu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasrihi dengan pertolongan dari Allah dan dengan kaum mukminin wa allafa baina qulubihim dan Allah lah yang menyatukan hati-hati antar mereka kaum mukminin bersatu kaum mukminin di bawah bimbingan Nabi alaihi salatu akan kita sebutkan di ayatnya persatuan yang ada di kalangan sahabat terutama di kalangan kaum ansar terjadi di tengah-tengah mereka perang antara kabilah Aus dan Hazraj tapi bisa bersatu ketika mengikuti Nabi sallallahu wasallam siapa yang menyatukan hati mereka Allah subhanahu wa taala ini penting kemudian Allah sebutkan lau anfaqta ma fil ardi jami'an kalau seandainya engkau Rasul alaihissalatu wassalam menggunakan semua harta benda yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka ma'allafa baina qulubihim maka engkau tidak akan mungkin bisa menyatukan antar hati-hati mereka sehingga persatuan itu mahal Allah sudah menyatukan hati-hati kita Jangan kita melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Misal diantaranya yang akan kami sebutkan adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Kita sudah baik-baik alhamdulillah alal manhaj. As-sahih. Ternyata ada di antara kita yang dia mengikuti hawa nafsunya. Maka akan terjadi perpecahan. Karena ada di tengah-tengah kita yang ittiba'ul hawa Allah tidak akan biarkan kaum mukminin tercampur dengan mereka-mereka ashabul ahwa misal seperti melahirkan adanya pendapat yang bid'ah, yang menyimpang, keinginan yang menyimpang dari syariat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada di tengah-tengah kita orang yang melakukan sebuah kebidahan, itu pasti dia akan tereliminasi oleh Allah Azza wa Jalla. ما كان الله ليذر المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kalian seperti itu. Tafsir ayat ini adalah tercampurnya sahabat dengan kaum munafikun ketika di kota Madinah. Tercampur. Allah tidak menghendaki itu hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan timpakan sesuatu hal apakah itu bentuknya fitnah ataukah itu bentuknya syariat seperti jihad fisabilillah. Terjadi apa yang terjadi? Dalam rangka apakah itu? Yamizal khabitha minat thayyib. Agar bisa terpisah antara yang jelek dengan yang baik itu terus menerus seperti itu. Adanya tamhis, adanya saringan, adanya tamayus. Allah akan bedakan dan Allah akan saring siapa yang ahlu sunnah dan siapa yang ada padanya al-hawa. Begitu hai kaum muslimin. Maka jaga persatuan ini dengan kita selalu mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jangan kita menyelisihinya. Kan hal itu akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Betapa mahalnya yang namanya persatuan wa ikhwan. Allah sebutkan lau anfakta ma fil ardi jami'an. Kalau engkau pakai uang emas, perak, intan, berlian. Semua bahan tambang. Engkau gunakan untuk menyatukan hati-hati manusia. Maka sungguh engkau tidak akan mungkin bisa menyatukan mereka. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Contoh misal persatuan yang terjadi zaman Nabi. Atau disebutkan dalam surat yang tadi kami sampaikan. Surat Ali Imran ayat yang 103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an. Fa'allafa baina kulubikum. Fasbahtum bi ni'matihi ihwana. Wadhkuru. Dan ingatlah oleh kalian. Atas nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum adaan ketika kalian bermusuhan. Ketika kalian bermusuhan. Antar kalian. Antara Aus dan Khazraj. Allah kemudian satukan hati-hati kalian. asbahtum bini'matihi ihwana. Lihat kalimat ini. Maka kalian menjadi bersaudara dengan sebab nikmat Allah tersebut. Nikmat apakah yang maukan dalam ayat ini? Nikmat diutusnya Rasul di tengah-tengahnya mereka di tengah-tengah mereka Rasul alaihissalatu wassalam membimbing akidah yang benar, membimbing ibadah yang benar dengan satu bimbingan Nabi, maka mereka bisa bersatu. Dan itu adalah Allah yang menyatukan hati mereka dengan sebab adanya satu nikmat yang besar yaitu Allah mengutus Nabi Alaihissalam di tengah-tengah mereka. Masya Allah ini persatuan yang dimaukan di dalam agama kita. Bersatu di atas hablullah tali Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi gesekan antara muhajirin dan ansar. Sebutkan di Sahih Bukhari min hadis Jabir bin Abdullah. Al Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya kisah tersebut. Belum mengisahkan kunna fi ghazatin kami di waktu itu dalam sebuah perjalanan perang fa kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar di waktu itu terjadi gesekan antara seorang dari muhajirin atau dari kalangan muhajirin dengan seorang dari kalangan kaum ansar terjadi gesekan antar mereka di waktu itu. Fakallah maka di saat itu kaum Ansar mengatakan, "Ya lil Ansar, wahai kaum Ansar." Ya Muhajirin pun mengatakan, "Ya lil Muhajirin." Wahai kaum Muhajirin, mereka terpisahkan adanya gesekan di atas tadi masing-masing dengan ansornya dan muhajirinya. Itu pernah terjadi yang seperti itu. Maka Nabi Rasulullah SAW kemudian secara singkat beliau bertanya, Mabalu dakwal jahiliyah, ada apa ini? Kenapa ada sebutan-sebutan jahiliyah? Ada kata-kata jahiliyah, ta'assub, berfanatik yang itu bukan di atas kitab Allah taklid membebek tidak peduli melihat adillah ini sangat berbahaya maka Rasul berkata ada apa ini ini seruan jahiliyah di mana dulu kabilah masing-masing dengan kabilahnya masing-masing Terjadi perang gara-gara mereka bertaasub dengan kabilahnya masing-masing. Berpegang dengan aturannya masing-masing. Maka Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, Da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan itu, karena itu adalah kebusukan. Maka solusinya adalah kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sehingga di waktu itu kaum muhajirin asar dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka bisa bersatu kembali. Yang bisa menyatukan adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-sahabah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sebab-sebab perpecahan terjadi adalah karena faktor kesyirikan dan kekufuran. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ atau وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am juga dalam surat Ar-Rum yang kita bacakan pada ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin minal farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum munibina ilaih mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Waqimus salat dan tegakkanlah salat. Wala takunu dan janganlah kalian seperti orang-orang yang musyrikin Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin minalladzina farraqu dinahum yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka wa kanu syi'an dan mereka bersekte-sekte beraliran-aliran kullu hizbin ma ladaihim farihun setiap kelompok berbangga dengan ciri khasnya mereka masing-masing musyrikun berpecah belah mengapa karena Tuhannya berbeda. Yang disembah berbeda. Maka akan berpecah belah Allah di tengah-tengah mereka itu. Nah kita jangan sampai terjadi sebagaimana terjadi di kala mereka. Wal'iyadu Ada yang menyebab patung ini, patung itu. Dengan nama agama tertentu. Ada yang menyebab jin ini, menyebab jin itu. Ini sebab terjadinya perpecahan. Karena itu untuk bisa bersatu adalah dengan kita lawannya bertauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu syarat mutlak untuk bisa bersatu. Selama kesyirikan itu ada, maka tidak akan pernah bisa bersatu umat manusia. Walhamdulillah kita wikau muslimin Wai ahlu sunnah. Allah fahamkan kepada kita akidah as-sahihah walhamdulillah. Diberi oleh Allah Azza wa Jalla ilmu mengenal tentang makna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu bekal yang paling utama untuk supaya kita bisa bersatu di atas hablullah. Untuk kita bersatu di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faktor yang berikutnya yang bisa kita bawakan adalah kebidahan-kebidahan. Ini diantara sebab yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Islam adanya al-bid'ah. Nabi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Arbad bin Sariyah radhiyallahu an. Satu hadis yang alhamdulillah sering dibacakan dalam banyak majelis ta'lim. Lo mengabarkan, "Fa inna man yashminkum fasira ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian, yakni sepeninggal beliau, akan mendapati perpecahan, perbedaan yang sangat banyak sekali. Coba lihat apa petunjuk Nabi di saat terjadi perpecahan itu. Dan apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Ketika beliau menyebutkan tentang hal itu, adanya perpecahan yang terjadi sepeninggal beliau ikhtilafan kathiran maka beliau memberikan bimbingan fa'alaikum bisunnati wajib bagi kalian mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafar rasyidin al mahdiyin adu alaiha bin nawajid wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa, khulafa rasyidin yang terbimbing yang telah mendapatkan hidayah. Syekh barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan semuanya benar, tidak. Terjadi perpecahan. Tidak apa-apa, semuanya benar. Tidak. Tidak seperti yang dikatakan oleh kaum ikhwan muslimin di mana perpecahan itu tidak masalah. Toh tujuannya sama mencari doa Allah. Tidak apa-apa ber, ber, bercerai, tidak apa-apa ber, ber, bermasalah atau bercerai berai berselisih, tidak apa-apa. Yang penting bersatu kata mereka. Itu salah. Nabi tidak mengatakan semua itu benar. Tetapi Nabi membimbing kepada satu saja yang benar. Satu saja yang benar. Nabi mengatakan kalau kalian mendapati perpecahan ini, perpecahan itu banyak sekali model dan coraknya, maka satu jalan yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita tempuh adalah mengikuti sunnahnya beliau itu Al-Quran wa sunnah dan sunnahnya para khulafah rasyidun yakni fahmu as-salaf pemahaman salaf yang dibimbing atau yang dipimpin oleh kaum uh, khulafa rasyidun Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Apa itu? Yaitu selain Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Selain sunnati wa sunnatil khulafarasinil mahdiin. Selain itu. Jalan selain itu. Pemahaman selain itu Selain senangnya Nabi dan para khulafa rasidun itulah yang menyebabkan berpecahan, itu yang menyebabkan berwarna-warninya umat Islam, itu yang menyebabkan berbagai macam pemahaman-pemahaman liar yang dibikin oleh manusia. Dan itulah yang Nabi wanti-wanti kita umat Islam akan bahayanya. Nabi mengatakan pada kalimat selahnya, wa iyyakum wa umur. Hati-hati kalian dari semua perkara baru dalam urusan agama. Inilah dia ajaran pemahaman amalan yang tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya itulah yang menyebabkan ikhtilafan kathiran. perpecahan yang banyak. Muncul berbagai macam hal muhdasa, hal baru. Hal baru di zaman dulu. Pemahaman qadariyah. Menolak takdir. Mengingkari sunnah Nabi dalam bab takdir. Muncul di waktu itu yang pertama Khawarij. Bersamaan dengan waktu itu juga Syiah. Setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu an oleh Khawarij, bermunculan pula di waktu itu orang-orang yang hulu kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an dan mereka disebut dengan Syiah. Muncul ini semua adalah pemahaman dan jalan yang tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Muncul pemahaman baru lagi. Masih sahabat masih hidup Qadariyah. Muncul setelah zaman sahabat pemahaman jahiliyah, pemahaman Mu'tazilah. Hal-hal baru-baru inilah yang menyebabkan umat Islam berwarna-warni, terkotak-kotak, adanya hal-hal baru yang tidak ada sumbernya dalam nas Al-Quran wa Sunnah. Seperti yang terjadi di negara kita, di negeri kita ini. Berbagai macam pemahaman, jalan, cara beribadah, cara beragama, yang menyelisihi bimbingan Nabi dan para sahabatnya sehingga dengan itu terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Nabi mengingatkan akan bahayanya bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Karena mereka melakukan hal-hal bid'ah-bid'ah itu walaupun muslimin. Mereka sesat. Dan kesesatan itu terancam dengan nar. Wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Walaupun muslimin sudah bid'ah itu mencerai-berai persatuan kaum muslimin, mencabik-cabik uhwah kaum muslimin, itu juga kesesatan dan menyebabkan pelakunya final. Sehingga jangan heran ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan umatnya beliau finar. Dalam hadis itiraf kul ummah, beliau mengatakan sataf dariku ummati ala 73 firqah kulluha finar. Jangan heran. Nabi menyebutkan umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya finar. Mengapa Nabi mengatakan kata-kata ini? Padahal berbicara tentang umatnya beliau. Muslimin. Adapun kalau kafirin musyrikin mereka memang ahlu nar. Ahluha. Penghuninya memang. Yang akan kekal dalam neraka. Ini umatnya beliau muslimin. finar. Apa yang menyebabkannya? Coba lihat keterusan hadis sinkron dengan hadis Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan illa wahida kecuali satu. Kila man hum ya Rasulullah. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka yang satu itu wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan dengan dua redaksi dalam beberapa riwayat menyebutkan man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa yang satu itu yang akan masuk dalam jannah itu adalah orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku hari ini. Orang-orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku hari ini. Mereka orang-orang yang terbebaskan dari bid'ah. Jauh dari bid'ah. Mereka orang-orang yang komitmen tamasuk di sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ma ana alil dalam sebuah riwayat. Yang satu itu adalah ajaranku dan para sahabatku hari ini. Adapun yang 72 adalah ajaran yang menyimpang dari sunnahnya Nabi dan para sahabatnya. Mereka memang muslimin, mereka salat, zakat, puasa, muslimin, mereka memiliki dasar-dasar keimanan, bersyahadatain dan sebagainya. Bukan musyrikin, bukan kafirin. Tetapi di tengah-tengah mereka terdapat yang berbeda dengan Nabi dan para sahabat. Yaitu al-muhdathat. Halal baru. Sehingga mereka ini finar. Tetapi tidak kekal di dalam neraka. Selama mereka adalah apa? muslimin. Tetapi finar Mengapa demikian? Karena faktor bid'ah yang ada pada mereka. Sudah bid'ah menyebabkan terpecah menjadi 72. Masing-masing dengan caranya, coraknya, warnanya. Dan bilangan 72 bukan bilangan maksimal. Bilangan minimal pasti akan sampai pada angka itu. Ini dahsyatnya bid'ah. Memporak-poranda persatuan umat Islam terkotak-kotak satu dengan yang lainnya. Ada sufi, sufi dengan modelnya. Sufi, Naksabandiyah, Satariyah, Hasafiyah, Juthiyah, Khalidiyah, dan yang lainnya. Syiah, Syiah Zaidiyah, Fatimiyah, Syiah, macam-macam. Berwarna-warni mereka, terkotak-kotak. Mu'tazilahnya, Mu'tazilahnya terus. Wal'iyadu billah, umat Islam porak-poranda persatuannya karena munculnya bid'ah-bid'ah itu. Karena itu Rasulullah SAW belum muncul bid'ah di zaman Nabi. Tetapi Nabi alal akol paling sedikitnya beliau mentahdir bid'ah pada setiap khutbah Jumat. Wa umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah hal yang dibikin-bikin. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Semua yang dibikin-bikin itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Ini disebut oleh Nabi belum muncul bid'ah. Di zaman Nabi belum muncul bid'ah. Umat masih satu di bawah bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi begitu dahsyatnya memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Mengapa? Dikarenakan bid'ah itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Karena itu dakwah salafiyah, dakwah yang tegak di atas tauhid, di atas sunnah, memerangi syirik dan memerangi bid'ah. Ada Nisa? Silakan adzan, kita akan lanjutkan insyaallah beberapa saat setelah adzan. Yang mau wudu, tafadhol barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Sholatnya nanti Ya setelah selesai ta'lim dia ya. Hadirin makan yang berikutnya Sebab terjadinya khilaf Adalah Yang tadi kami sampaikan Ittiba'ul hawa Mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Jathiyah di antaranya dalam ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala firman afara'aita man ittaghada ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa adallahu Allahu ala ilmin Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sampai tingkatan menuhankan hawa nafsunya mengikuti apa yang diinginkan oleh hatinya diikuti maka Allah sesatkan dia al ilmin di atas ilmu. Dia tahu mana yang hak, tetapi dia tinggalkan itu. Karena mengikuti keinginan hatinya. Dia tahu sebenarnya dia salah. Tetapi dalam rangka menjaga nama baik. Alasannya seperti itu. atau menjaga image jaim tahu jaim nah. atau inden itu sehingga kesalahannya dia cari pembenaran agar supaya kesalahannya tidak menjadi salah berupaya bagaimana caranya tebrir pembenaran terus padahal dia salah Maka hadirin kaum muslimin, ini hawa nafsu. Berhati-hatilah dengan seperti itu. Karena dia tidak akan wal'iyadu billah kembali kepada al-haq selama dia mengikuti al-hawa. Hawa nafsu itu secara umum ada dua hal. Yang pertama disebut dengan syubuhat dan yang kedua disebut dengan syahwat. Hawa nafsu ya kaum muslimin dari dua kata hawa dan nafs. Hawa itu keinginan. An-nafsu adalah jiwa. Semua keinginan jiwa yang berbeda dengan syariah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan hawa. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِلَّمْ يَسَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Kalau mereka tidak mau mengikuti ajaranmu, wahai Rasul alaihissalatu wassalam, tidak mau mentaatimu, tidak mau beriman kepadamu, Fa'ala maka ketahuilah olehmu wahai Rasul. Annama tak lain yang mereka ikuti adalah ahwaahum. Hawa nafsu, hawa nafsu mereka. Kali itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan ibadah. Di sana, para ulama mengkelompokkan itu berkaitan dengan syubuhat. Wadolalat dalam bab ini. Kalau itu berkaitan dengan al-kabair disebut dengan syahwat. Dan dua anjurannya adalah hawa nafsu. Sehingga ahli bid'ah dikatakan hawa nafsu karena mereka adalah pengikut hawa. Mereka disebut dengan sahibul hawa. Dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak mau kembali kepada bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Jangan kita mengikuti yang salah. Engkau akan tersaring dari barisan salafiyin. Allah akan bongkar siapa engkau. Allah tidak akan riba membiarkan keberadaan orang tersebut di tengah-tengah dakwah ini akan terbongkar. Hal yang tidak disangka-sangka terbongkar. Tersebar secara luas. Padahal itu adalah penelponan. Yang sifatnya pribadi. Ternyata Allah tidak ridho. Jangan berumah mudahan dalam hal mencela orang. Apalagi ahlu sunnah. Siapa yang menghina seorang ahlu sunnah yang dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berupaya mengikuti sunnah Nabi Rasulullah SAW mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, dicela, dihina, Allah tidak akan ridho. Allah sebutkan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang dia memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, maka akulah yang akan mengobarkan perang dengannya. Di antara bentuknya adalah Allah bongkar siapa dia, makar-makarnya, akadibnya, kebohongan-kebohongannya. Dan orang melihat dengan nyata. Oh fulan ternyata begini. Wal'iyadubillah. Hati-hati. Allah yang mengubarkan perang terhadap siapapun yang Allah cintai. Siapakah wali Allah Azza wa Jal? Wali Allah adalah alladina amanu wa kanu yattakun. Inna awliya Allahi la khafun alaihim wa la hum yahzanun Alladina amanu wa kanu yattakun Sesungguhnya wali-wali Allah Kekasih-kekasih Allah Orang-orang yang mereka tidak akan mendapat Tidak ada rasa takut bagi mereka Kecuali kepada Allah Dan tidak ada rasa sedih bagi mereka Wala yahzanun mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Hadil makan, hati-hati. Jangan sembarangan. Ucapan yang penuh dengan celaan, makian, cercaan, itu dilarang dalam agama kita. Inna Allah yubghidul fa'ishal badi. Allah itu sangat benci. Allah itu murka kepada siapa-siapa yang lisannya kotor, yang lisannya kasar, omongannya kasar, makian, cacian, merendahkan, mencibir, kotor kalian kalimatnya kotor yakni penyebutan halal yang kotor, yang menjijikan. Allah murka kepada orang yang seperti itu. Maka hadirin yang melakukan Asal tidak menutupi itu dari awal. Sampai nahnu anak datang di waktu itu. Kita juga tidak tahu ada apa terjadinya. Ada apa yang terjadi. Sampai Allah bongkar itu. Dan kuat semua orang menjadi tahu. Dengan sendirinya. Orang meninggalkannya dikarenakan apa? Dia menyelisihi bimbingan Nabi alaihi dengan mencerca. Ahlul ilmi yang kita kenal dengan baik. Orang meninggalkannya, meninggalkan majelisnya. Dan terus dia berada pada posisinya mencari pembenaran. Berupaya supaya kesalahan ini tertutupi. La hawla wa la illa billah. Semakin Allah beritahukan kepada umat dan yang menjadi pengikutnya pun seperti itu. Postingannya, statusnya. Sangat miris membacanya. Apakah begitu sifat seorang muslim kepada muslim? kata kaum muslimin. Itu bagian dari hawa. Yang Allah tidak akan ridho. Dilarang. Nabi menyebutkan. La tahasadu. Wa la tajassasu Sebutkan dengan lafaz lainnya wala tanajasu. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling tajasusu, yakni bertajasus. Orang kalau sudah hasad, dengki, itu akan berkelanjutan pada yang kedua, yaitu apa? Melakukan praktek tajasus. Apa itu? Mengintai Fulan hasad dengan si A. Si A berhasil dia. Si A berhasil dalam dakwahnya. Si A berhasil dalam mahatnya. Si B hasad. Dia merasa dongkol hatinya, dia merasa, merasa kecewa dengan keberhasilan si A ini. Maka dia akan melanjutkan misinya apa? Berupaya berupaya menjatuhkannya. Menjatuhkannya itu dilalui terlebih dahulu dengan model tajasus. Mengorek-orek kejelekan orang, mencari-cari aib orang. Dikirimlah utusan untuk mencari kejelekannya. Dicatat, ditulis untuk dijatuhkan. Karena hasad ada pada dia. Dimulai dengan itu. Karena itu dilarang. Jangan kau saling hasad. Kemudian jangan kau saling tajasus Jangan engkau saling murka tabahudu. Kemudian jangan kalian saling tadabur. Itu dilarang dalam agama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho. Akan dibongkar orang-orang yang semisal itu. Dan itu sudah min zaman. Dari zaman dulu kala. Dari zaman era 90-an kalau kita bicara sebelum 90-an, nanti kena delik, wah wow, kan nggak mengetahui sejarah. 80-an saya belum ngaji. Saya taklim 92. Sehingga era 90-an saya tahu. Eh, mau ada yang Wah bicara sejarah bukan pelaku sejarah. Saya pelaku sejarah. Ya. Hadir menekan dari dulu Orang-orang yang tereliminasi dari Jawa ini, orang-orang yang padanya sekian banyak kenyelenehan, keanehan. membuat ini, membuat itu, hal-hal yang dibikin oleh dia. Walhamdulillah tahu berikan taufik kepada kita untuk kita tidak nyeleneh. Ngerti nyeleneh? Ngawur. Ngawur sekarang dewek. Wal'iyadu billah. Dari sekian banyak orang-orang yang sudah, yang dulu kita kenal. Dan dan yang lainnya. Itu semua adalah ittiba'ul hawa. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu disebutkan oleh Nabi beliau beliau mengatakan inna akhwafu ma khafu alaikum itsnin tulul amal wattiba'ul hawa ada dua hal yang aku takutkan menimpa kalian. Yang pertama, tulul amal, panjangnya angan-angan. Dan yang kedua adalah engkau mengikuti hawa. Fa'ama tulul amal, adapun bahayanya orang memiliki angan-angan yang panjang, hal itu akan menyebabkan dia lupa dengan akhirat. Fayansiyahul akhirah terlalu panjang anak-anak duniawinya. Tahun depan begini, begini, begini, nanti ke depannya begini. Sampai dia menghitung ke depannya kebablasan umurnya sudah 100 tahun. Pak kebablasan ini jangan sampai segini, ini terlalu panjang. Seakan-akan dia hidup 100 tahun yang akan datang lagi. Ini keraluan. Lupa dia dengan akhirat. Ini berbahaya. Dan yang kedua adalah yang sesuai dengan pembahasan kita adalah ibtibaul hawa mengikuti hawa nafsu. Apa resikonya orang yang mengikuti hawa nafsu? Ya sudduhanil haq. Hawa nafsu itu akan menghalangi dia dari mengikuti al-haq. Hawa nafsu termasuk pada hal ini adalah tidak mengaku kalau dia salah perbuatannya, selalu dia bela dan dia cari pembenaran. Itu hawa nafsu. Ya suddu anil haq. Akan menghalangi dia dari al-haq. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya yang bisa kita sampaikan adalah adanya permusuhan yang tadi kami sampaikan di depan Baghyul khalqi baduhum ala ba'din wa zulmuhum li ba'dihim. Permusuhan sebagian mereka dengan sebagian yang lain serta kezaliman sebagian yang lain kepada sebagian yang lainnya. Hati-hati ini. Ini pun menyebabkan terjadinya perpecahan. Misal kita ambil yang paling kecil suami istri. Agama kita memerintahkan suami untuk menyikapi istri dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah engkau wahai suami kepada istri dengan pergaulan yang baik, tutur kata yang baik, santun, kata-kata yang indah dan seterusnya. Demikian pula istri diwajibkan mentaati suami Fainu jannukir au naruki karena suami itu adalah menyebabkan surga atau neraka. Kalau ini dipegangi harmonis keluarga itu. Indah keluarga itu. Tapi kalau hal ini diselisihi, kemudian saling membalimi, saling membenci, akibatnya adalah tafarruk, perceraian. Kenapa? Karena masing-masing mendolimi berupa zalim. Kezaliman ini menyebabkan terjadinya perpecahan dan berakibat perceraian. Karena ini adalah suami istri. Demikian pula dengan tetangga yang satu dengan yang lainnya. Satu teman dengan teman yang lainnya. Satu komunitas semuanya dalam satu mahat ada pihak yang mendolimi pihak yang lain. Hati-hati akan terjadi perpecahan di tengah-tengah para pengurus pondok kalau sudah ada yang berbuat zalim satu dengan yang lain. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Karena Nabi ketika menyebutkan al-muslim ahul muslim, ketika Nabi menyebutkan tentang persaudaraan muslim yang satu, saudaranya muslim yang satu, maka Nabi langsung menyebutkan la yudlimuh. Tidak boleh mendoliminya. Dalam rangka persaudaraan itu diwujudkan. Jangan mendolimi. Karena mendolimi itu akan mencoreng persaudaraan. Melukai uhuah. Dan pada tingkatannya bisa menyebabkan gap dan permusuhan. Nabi alaihissalatu wassalam memberitahukan la yudlimu wa la yuhkiruhu wa la Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu saudara. Tuntutannya, jangan menghinakannya, jangan merendahkannya, jangan menyepelekannya. Jangan mencelanya. Itu sudah menjadi sebuah konsekuensi Oh, wah! Kalau memang bersaudara, jauhi ini, ini, ini, dan ini. Lah lucu, minta bersaudara tapi tetap berbuat zalim, mencela, mencaci, mencibir, memaki. Lah jaluk persaudaraan apa jaluk gelut? Lucu. Katanya ingin mengikuti fatwa ulama kibar itu bersatu, tapi lisannya terus menerus seperti itu. Menuduh dan menuduh di antara tuduhan yang sangat serius Asa tidak bersama ulama kibar. Ini ucapan ulama siapa yang mengatakan kalimat ini? Syekh Abdullah Bukhari yang mereka banggakan, yang mereka anggap Syekh bersama mereka dan mereka bersama Syekh. Mana ucapan Syekh Abdullah Bukhari yang menjadi pijakanmu yang menuduh asatidah tidak bersama ulama kibar? Serius ini. Ini celaan, ini hadikan, ini penghinaan ini menyesatkan sesuatu yang tidak dia bisa buktikan kalau itu adalah sesat. Menyelisih ulama kibar artinya sesat ikhwan. Yang mereka tidak bisa membuktikannya. Hat. Naudzubillah min dalik. Katanya mau bersaudara. Tapi mulutnya terus seperti itu, seperti itu. Bukan lewat mulut Ustaz. Lewat status. Ya status lah. La hawla wa la quwata billah. Persaudaraan itu jangan dilukai dengan bahyun ba'du ma'badin. Melukai sebagian dengan sebagian lain. Persaudaraan itu menjaga hati, menjaga la yudlimuhu. Seorang muslim itu memiliki harga diri. Muslim itu terlindungi damuhu wa irduhu maluh. Darahnya, hartanya, kehormatannya. Dia muslim, masih diakui dia sunnah. Dia mengatakan bahwasanya ini adalah ustaz, tetapi mengapa dia celah dan maki? Dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Alhamdulillah saya tidak bersama ulama untuk diam dan tidak memperkeruh suasana. Itu di antara faedah yang sekarang lagi tenar, apa-apa jalsa Madinah, apa-apa jalsa Madinah. ya saya sebutkan, hasil jalsa Madinah, antaranya adalah apa? Beliau mengatakan, Utruku ma waftahu safhan jadida Tinggalkan perpecahan itu. Tinggalkan yang telah lalu. Buka lembaran yang baru. Artinya, kalau memang mau bersatu, semuanya calling down. Tidak usah banyak berbicara tentang fitnah. Masing-masing sibuk dengan dakwah. Hatinya dijaga masing-masing dari mencela, mencibir, memaki. Buka lembaran baru. Ini dia. Di antara bimbingan Jalsa Madinah, adanya daurah di Jogja Al-Febran yang itu dulu. Ternyata yang satunya malah justru tetap mengungkit-mungkit. Bicara itu lagi, itu lagi. Ada apa denganmu? Tidak puas dengan kedudukanmu. Masih pengen terus di atas. Dan tidak mau jatuh. Ingin kembali seperti dulu. Salafiin menghadap ke wajahmu semuanya. La, la, la, la. Engkau telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kau jatuh. Kita bukan hizbi. Kita salafi. Kita bukan ta'asub, kita bukan muqallidin. Kita alal-alil. Ya hak kita ikuti, yang batil kita tinggalkan. Alul hak kita ikuti, yang salah kita tinggalkan. Kita bukan hizbi. Tidak ada komando seperti itu dalam dakwah sunnah. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini sudah melebihi setengah delapan. Gimana? Yang berikutnya ya, kaum muslimin yang bisa kita bacakan secara umum dan cepat adalah mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena memang syaitan adalah makhluk yang menginginkan perpecahan. Nasyaitan qad aisa ya'buduhul musallun fi jazil Arab walakin fi tahrish fima bainakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syaitan itu putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Agar tetapi syaitan itu sangat bersemangat untuk memecah belah kalian. Karena itu Nabi mengatakan eh, dalam Al-Qur'an disebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang jelas bagi kalian. Sehingga kalau kita ingin di atas sunnah, jangan ikuti syaitan. Kalau kita ingin bersatu di atas sunnah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan ya tentunya menyelisih syariat. Syaitan itu sangat senang untuk menimbulkan tabahut kebencian di antara kalian. Misal umpamanya ada seorang ikhwan kita yang membuat hati kita jengkel. Semereset. Panas. Maka kita harus mengerti betul ikhwan kita manusia biasa. Ya namanya manusia biasa sangat mungkin salah. Ya tidak? Dan Allah sudah memang dinaskan dalam Al-Quran. Wajalna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi gangguan bagi sebagian yang lain. Menjadi fitnah, ujian bagi sebagian yang lain. Engkau teruji dalam menghadapi sikap ikhwan ini. Apakah engkau bisa menahan emosimu atau tidak? Ujian bagimu. Di akhir ayat Allah sebutkan birun, apakah engkau bisa bersabar dalam namanya kehidupan di satu pondok, satu asrama, jangankan itu satu keluarga, suami istri atau orang tua dengan anak yang darah daging kita sendiri, kadang terjadi perselisihan. Harus dipahami betul yang namanya manusia terjadi seperti itu. Janganlah kemudian hal itu engkau pupuk kebencian terus engkau bina itu gemes langsung sekian lama mendendam timbul hasad dan benci ketika ditanya sudah berapa lama kamu menjadi musuhnya tiga tahun yang lalu uh tiga tahun yang lalu permusuhan dipelihara billah min zalim. Padahal dia adalah ikhwanun salafiyin, bermajlis dengan kita, satu tempat dengan kita, tetapi kenapa engkau membencinya? Oh, dulu begini. Urusan duniawiyah, urusan yang bisa didamaikan, bukan urusan manhajiyah. Bisa selesai. Karena itu, jangan kita ikuti langkah-langkah syaitan. Membenci saudara kita. Kalau kita menginginkan punya teman tanpa salah, nggak mungkin saya kepengen punya teman tanpa salah. Ya silahkan bergaul dengan malaikat kamu. Karena yang tidak mungkin yang tidak berbuat salah dia malaikat. La yahsunallaha ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu. Kalau selama temanmu orang ya dia bani Adam. Kullu bani Adam khata' wa khatta'in tawwabun. Maka harus memahami. Jangan kemudian membara terus. La yahjurul muslimu muslim akhah. Fauqa Tidak boleh seorang muslim menghajar saudaranya sama muslim dalam urusan duniawiyah lebih dari tiga hari. Hari pertama marah. Hari kedua puncak-puncaknya marah. Hari ketiga harus turun harus engkau temui jabat tangan assalamualaikum waalaikumsalam gimana kabarnya baik ini hari yang ketiga ya sudah nggak boleh lagi iya lebih dari tiga hari pertentangan terus bersungut terus dosa kamu begitu akhi Fadil bin Iyad mengatakan man arada akhan bila aibin fala akhan lah Siapa yang ingin punya teman atau saudara tanpa salah, dia tidak akan punya saudara. Dia tidak akan punya teman. Karena semua manusia pasti punya salah. Karena itu kita harus bersabar dalam menghadapi itu semuanya. Jangan kau kembangkan syaitan dalam hatimu untuk benci, benci, benci, benci, benci. Terjadinya perpecahan diawali dengan hal itu. Apalagi kalau seandainya seorang ustadz, namanya ustadz Bashar, manusia biasa. Ustadz, manusia biasa ya kawan. Saya pengen punya ustadz yang gak punya salah. Ya, selama ustadz manusia, ada salahnya mas. Karena itu ketika ada kamu merasa sesuatu dengan ustadzmu, jangan kau pupuk. Beliau adalah seorang yang membawa ilmu, memberikan manfaat kepadamu, kebaikan padamu, membacakan kitab untukmu. Engkau faham melalui beliau. Adapun kesalahannya, mau segera memaafkannya. Bisa jadi itu bukan salah, tetapi perasaanmu saja yang baper. Tahu baper? Terbawa perasaan. Umpamanya ustadznya menghadap ke sana. Ustaz kok melengos terus ya? Bukan melengos, ini menghadap ke sana, Mas, bukan melengos apa? Memalingkan wajahnya darimu. Terus kamu merasa terhina. Wah, Ustaz membuang muka di depanku. Mukanya masih di muka, belum dibuang, Pak. Kok membuang muka? Kamu saja yang baper. Kamu salah tingkah dengan perasaanmu. Kemudian kamu pupuk itu dan benci. Akhirnya bangkok tidak bisa mendapatkan faedah dari usia tersebut. Ala kulli hal masih banyak asbab terjadi perpecahan. Mudah-mudahan yang tadi kami sampaikan bisa difahami oleh kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.